Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma صل على نور الأنوار وسر الأسرار ترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله Dan pada malam ini kita sampai kepada juz wal mursanat yaitu ayat yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما Artinya juga terlarang bagimu perempuan-perempuan yang telah bersuami kecuali sahaya-sahaya perempuan yang berada di bawah kekuasaanmu. Demikianlah ketentuan Allah. Dan dibolehkan bagimu semua yang selain itu. Asalkan kamu mengawini mereka dengan hartamu demi menjaga kesucian dan kemurnian akhlak, bukan untuk percabulan. Karena kamu karena kamu dapat kenikmatan mut'ah dari mereka. Berilah kepada mereka mas kawinnya sebagai yang ditentukan. Dan tiada kamu berdosa dalam hal-hal yang sama yang sama-sama kamu setujui setelah mas kawin itu ditentukan. Sungguh Allah Maha Tahu, Maha Bijaksana. Sadaqallahul al-azim. Ma'asyiral muslimin, pada malam ini kita sampai kepada ayat yang kita baca tadi dan asbab nuzulnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pada peperangan hari Hunain suatu kelompok tentara lalu mereka menghadapi lawan mereka dan mengalahkan lawan-lawan itu mereka merampas atau mendapatkan tawanan-tawanan perang dari kaum wanita dan sebagian dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam enggan mengumpuli perempuan-perempuan itu karena suami-suami mereka dari kalangan musyrik. Maka turunlah ayat ini tadi yang dikatakan wal muhsanatu minan nisa. Maka barulah mereka merasa perempuan itu menjadi halal bagi mereka itu. Abu Sa'id juga pernah meriwayatkan dalam riwayat yang lain bahwa tiada dibenarkan perempuan-perempuan yang sedang hamil untuk disetubui. Yakni yang dimaksud dari tawanan-tawanan perang tadi sampai mereka melahirkan. Dan yang bukan, yang tidak hamil harus ditunggu sampai ia eh, datang bulan Begitu dalam riwayat yang lain. Dari ayat ini tadi juga dapat difaham al-muhsanat. Yang banyak kita dengar al-muhsanat itu adalah perempuan-perempuan yang sudah bersuami atau yang bersuami. Tidak janda, tidak perawan. Tapi itu istilah digunakan oleh kita hanya untuk kaum muslimat. Tetapi ada istilah yang juga al-muhsanat sebagaimana yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablik. Orang-orang perempuan-perempuan yang muhsanat dari kalangan ahli kitab. Yang dimaksud di sini bukan bersuami, tetapi manusia-manusia perempuan yang salihah yang baik yang tidak dikenal sebagai perempuan-perempuan maaf-maaf pelacur. Jadi itu yang dikatakan wal muhsanat minalladzina utul kitab. Tapi kalau dia mutlakkan al muhsanat maka muhsanat itu adalah kaum perempuan kita yang bersuami. Kemudian dalam ayat ini ada masalah mut'ah nikah mut'ah. Mut'ah ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan izin Allah pada masa beliau masih hidup di salah satu peperangan. Jadi kawin untuk batas waktu tertentu. Jadi perkawinan atau pernikahan yang ditentukan batas waktunya dan itu pernah diturunkan ayat yang antara lain yang bunyinya famastam ta'atum bihi minhunna. Yang sudah kita baca sekarang ini. Fama dalam bahasa Arab. Fa itu adalah untuk tafriye. Jadi untuk semacam memerinci. Jadi wal muhsanat lalu fama istamta'tum. Jadi adapun itu banyak kita baca dalam Quran. Misalnya ayyamam ma'dudat. Faman kana minkum maridan. Kamu sekalian wahai kaum muslimin diwajibkan untuk berpuasa hari-hari tertentu. Namun barang siapa faman kana minkum maridan. Barang siapa di antara kalian yang sakit, maka begini begini beginilah. Fa'iddatun. Itu ayat 184 Al-Baqarah. Ini sudah kita baca. Ada lagi ayat. Faida amintum faman tamatta'a bil umrati bil umrati ila al hajj. Famastaysara min al hadi. Ayat yang lain pula la ikraha fid din qad tabayyana rusydu min al ghay faman yakfur bil dawud. Jadi maksudnya tiada paksaan dalam orang harus menganut agama telah nyata kebenaran dengan kesesatan. Namun barang siapa mengkafiri tauhid maka ia berpegangan dengan tali yang kuat. Kalau dia beriman kepada Allah. Dan yang dimaksud dengan ayat ta'atum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna jelas yaitu nikah mut'ah. Karena itu ayat turun di Madinah. Ayat yang kita baca ini adalah ayat yang turun di Madinah. Sebagaimana tadi saya katakan ini pernah dilakukan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu-waktu tertentu di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama al-mut'ah adalah nama aslinya, aslinya jenis perkawinan yang ditentukan batas waktunya. Jadi perempuan itu mengatakan, saya mengawinkan diri saya kepadamu dalam waktu satu tahun, mulai hari ini. Lalu yang mendengar, yang calon suaminya ini tadi mengatakan, saya terima pernikahanmu itu dalam waktu satu tahun dan seterusnya. Ahli tafsir sahabat dan tabi'in yang membolehkan nikah ini adalah Ibn Abbas Ibnu Mas'ud, Ubay ibnu Ka'ab, Qatadah, Mujahid, kemudian As-Suddi dari Tabi'in, Ibnu Jubair, Al-Hasan Al-Basri, dan ini termasuk juga madhab Ahlil Bait. Asal mulanya para sahabat di zaman Nabi dalam suatu peperangan. Ini asbab nuzulnya mut'ah ini. Dalam satu peperangan di mana mereka berada di front terlalu lama sehingga turun hukum yang membolehkan mereka nikah dengan memakai batas waktu. Hukum itu asalnya uh, disepakati, disepakati oleh semua ulama madhab, dan itu berlaku di zaman Nabi saw dalam beberapa waktu. Kemudian menurut ahli sunnah ditutup izinnya jadi kalangan kita ahli sunnah mengatakan itu pada waktu tertentu. Kemudian itu ditutup artinya tidak dibolehkan lagi dan itu dimansuhkan. Tapi menurut mazhab ahli bait hukumnya itu tetap halal sampai sekarang. Untuk mengetahui hal-hal semacam ini, barangkali tidak ada jeleknya kalau kita mendengar argumentasi masing-masing. Ahli sunnah yakni kita yang mengatakan itu sudah mansuh dan dalilnya adalah sebagai berikut rumpun ahli sunnah jadi bukan satu madhab nanti syafi'i hambali eh, maliki mempunyai masing-masing argumentasi rumpun ahli sunnah mengatakan ayat famastam taatum bihi hunna ini sudah dimansuhkan dengan ayat al-mu'minun di surat al-mu'minun yaitu ayat walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun ini satu kaul kaul yang lain ada yang mengatakan bahwa ayat itu mansuh atau di, dihapus hukumnya dengan ayat al-iddah yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayuhan nabiy idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah dan juga al-mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru Al-Baqarah ayat 228 sedang mut'ah tidak ada iddah ada yang mengatakan mansuh dengan ayat waris karena menurut anggapan rumpun-rumpun ahli sunnah, mit'ah tidak ada waris. Sedang ada ayat, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Sedang mut'ah tak ada warisannya. Ada yang mengatakan mansuh dengan ayat al-adad. Orang kawin ada batas. Satu, dua, tiga, empat. Tidak lebih. Ada yang mengatakan dimansuhkan dengan beberapa hadis. Waktu perang Khaybar. Ada yang mengatakan dimansuhkan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada peperangan Fatah Makkah. Ada yang mengatakan di Hajatil Wada. Ada ahlu sunnah yang mengatakan mut'ah itu dihalalkan kemudian diharamkan dua kali. Akhirnya tetap diharamkan. Jadi begitulah kaul-kaul dari karangan rumpun ahli sunnah yang akhirnya mengambil kesimpulan mengharamkan nikah mut'ah. Jadi kira-kira ada 10 kaul. 10 pendapat yang semuanya menyimpulkan pada akhirnya haram mut'ah. Kalau kalangan mazhab Ja'fariyah yang masih membolehkan mut'ah sampai hari ini Pertama, <clears throat> karena mereka dalil-dalil mereka karena mereka belum menemukan dalil qat'i yang mengharamkannya kembali setelah dihalalkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi, mereka tetap menganggapnya halal. Pendapat ahlus sunnah kata mereka yang mengatakan bahwa mit'ah itu dimansuhkan dengan ayat-ayat dalam surat Al-Mu'minun dibantah oleh mereka dengan perkataan bahwa ayat-ayat surat Al-Mu'minun itu semuanya turun di Mekah. Sedang ayat Famastam Ta'atum ini turun di Madinah. Bagaimana yang turun di Mekah bisa memansuhkan ayat yang turun di Madinah. Jadi biasanya yang kemudianlah yang memansuhkan yang pertama. Satu contoh misalnya jika semuanya itu berjalan sebagaimana biasa, maka undang-undang 45 akan dimansuhkan dengan undang-undang res, Dan res akan dimansuhkan dengan undang-undang seterus sesudahnya. Dan begitulah seterusnya jika ada undang-undang dasar yang dikeluarkan oleh MPR, maka itu akan memansuhkan sebelumnya. Dan begitu seterusnya. Kemudian kaul ahli sunnah yang mengatakan bahwa mut'ah itu dibatalkan hukumnya dengan ayat waris. Dijawab bahwa di dalam nikah mut'ah pun ada hukum waris. Dan kalau si A dengan si B ketemu dengan nikah mut'ah dalam jangka satu tahun, kemudian itu istri hamil dalam satu tahun, maka ayah memberikan nafkah kepada anak dan istri itu dan kalau ayah meninggal ini anak mendapatkan hukum eh, mendapatkan warisan dari ayahnya. Jika itu juga termasuk dalam persyaratan. Kemudian kaul ahli sunnah yang mengatakan tentang masna, watulasa, waruba juga termasuk yang akan mut'ah. Jadi yang akan mut'ah tidak boleh lebih dari empat. Tidak dibolehkan orang nikah terbatas dengan lebih dari empat. Itu juga sama. Itu mutafakun alaih antara seluruh madhab. Adapun fatwa ahli sunnah yang menjadikan iddah sebagai alasan juga ditolak oleh mereka sebab yang telah jatuh batas waktunya dalam mud'ah itu perempuan juga harus iddah sesuai dengan ayat nafs yang sahih yang bahir wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna satu huruf seperti nikah biasa jadi tak ada suatu alasan menurut kaum Ja'fariyah yang dapat dijadikan fatwa untuk mengharamkan mut'ah. Dengan alasan sudah masuk. Sedang dalam beberapa riwayat ahli sunnah sendiri menganggap mut'ah itu berjalan terus sampai pada permulaan zaman Sayyidina Umar. Ini banyak kalau kita baca hadis-hadis. Mungkin juga dalam Muslim mengatakan itu mut'ah berjalan di zaman Rasul, kemudian zaman Abu Bakar dan sebagian pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena beliau melihat adanya unsur-unsur yang yang akan menyalahgunakan meta untuk dijadikannya sebagai iseng maka Umar mengharamkan mut'ah itu dengan perkataannya yang tegas dua macam mut'ah yang tadinya dikerjakan di zaman Nabi telah kuharamkan barang siapa kutemukan masih menjalankan itu maka akan kurejam dia ya atau aku akan kusakiti dia. Menurut mazhab Ja'fariyah, karena larangan seperti itu disandarkan kepada Sayyidina Umar, maka mazhab Ja'fariyah menganggapnya kurang kuat. Sedang hadis-hadis yang lain tentang memansuhkan mut'ah tidak sekuat yang diharuskan. Maka mereka menganggap tetapnya hukum mut'ah sebab yang berhak berhak memansuhkan adalah Allah atau Nabi sendiri. Dengan demikian maka mut'ah sebagai persoalan antara sunnah dan syiah adalah terletak pada hanya soal mansuh atau tidak. Jadi umat yang menuduh macam-macam terhadap satu golongan terhadap yang lain itu sebenarnya terlalu berkelebihan. Masalahnya yang satu menganggap ini mansuh, jadi kita tidak mengamalkan. Kita ahli sunnah menganggapnya mansuh, jadi kita tidak nikah seperti itu. Golongan lain menganggapnya tidak mansuh. Dan yang dipakai dalil untuk memasukkan kurang jitu. Maka mereka menganggap tidak masuk dan mereka bisa menjalankan itu. Jadi yang mengatakan masuk, haram hukumnya dia ngerjakan. Nikah mutah. Tapi yang mengatakan tidak masuk, dia boleh mengerjakannya. Mahasyiral muslimin rahimakumullah. Perselisihan-perselisihan semacam itu adalah soal biasa antara satu dengan lain madhab dalam lingkungan Islam antara Hanafi dengan Maliki Syafi'i dan sebaliknya antara Zahiri dan Ibabi perselisihan-perselisihan semacam ini banyak sekali malah menurut huk, ahli-ahli hukum fikih internasional mengatakan itu bukan saja wajar karena masing-masing itu beristihad dalam mencari dalil mengoreksinya sebelum dia menginterpretir dalil itu. Tetapi mereka merupakan tetapi juga itu merupakan kekayaan dalam perbendaraan fikih Islam. Sehingga masing-masing tahu bagaimana ini otak-otak besar yang mengulas Quran dan hadis. Yang penting kita ya, kita yang hidup di abad-abad ini hendaknya jangan salah menyalahkan Sebab kita sebenarnya harus mengaku bukan mujtahid. Bahkan pintu ijtihad sudah kita anggap lebih afdol ditutup daripada kita buka ijtihad. Nanti semakin kita berabai. Paling baik buat kita sekarang menurut pendapat saya adalah memperbanyak bacaan dan kalau bisa membanding-bandingkan antara delapan madhab yang hidup sekarang. Jadi empat madhab ditambah empat lagi. Kalau empat mazhab kita sudah kenal. Sekarang tinggal mazhab Zaidi, Ja'fari, Bahiri, Ibadi. Ini sebaiknya kalau kita ada waktu kita baca, kita banding-bandingkan. Ya, seperti kalangan-kalangan yang lain kita bisa mengambil mana yang lebih sesuai, mana yang lebih tepat dengan iklim dan suasana kita punya negeri ini. Minimal kita tidak menyalahkan madhab-madhab yang kita belum pernah membacanya. Apalagi menyelidikinya. Dalam studi perbandingan. Kalau kita menyalahkan satu madhab, kita mesti mempunyai matang dalam studi perbandingan. Baru kita katakan ini salah dan mutlak salah. Tidak bisa ditawar-menawar lagi. Ma'asyiral muslimin, izinkanlah saya dalam rangka ini. Saya merasa perlu juga menerangkan bahwa saya sering-sering dituduh bermadhab syiah. Entah karena apa. Sampai ada instansi resmi datang mengutus orang kepada saya untuk menanyakan, apa madhab Ustaz? Masyarakat muslimin, padahal saya tidak lebih daripada membela kebenaran madhab itu sebagai hasil dari pembacaan saya sendiri yang sedikit ini juga berdasarkan kesaksian ulama-ulama besar ulama Al-Azhar mufti Kairo mufti Mesir seperti Shaltut Syekh Mahmud Al-Faham dan hampir 100 tokoh ulama ahli sunnah yang tersohor di dunia Islam mengatakan bahwa madhab Imam Ja'far Sadiq adalah ibunya segala madhab jadi empat madhab ini berguru kepada Abu Hanifah dan Abu Hanifah kepada Ja'far dan Ja'far kepada aminya Zaid bin Ali bin Husain bin Ali jadi ada mata rantai antara mazhab-mazhab itu tapi uh, dan semua sekarang menamakan Ja'fariyah itu mazhab Syiah dan itu benar kata saksian, kesaksian ulama-ulama kita ahli sunnah Malah Shaltut mengatakan dan dibenarkan orang melakukan ibadahnya berdasarkan mazhab itu. Karenanya jika ada orang mengatakan bahwa mazhab Syiah itu adalah daripada seorang Yahudi bernama Abdullah bin Sabah, maka saya suka meluruskan kekeliruan itu. Sebab itu jelas salah. Dan itu juga bakal menyinggung perasaan orang lain yang tidak mengatakan bahwa madhab kita ini asal Yahudi. Kalau mereka mau mengatakan begitu, barangkali juga ada jalan. Kalau kita mau cari, cari, cari, besar artinya, akhirnya, akhirnya kita cuma cekcok dan berpecah belah. Saya tidak katakan bahwa semua sekte Syiah itu benar. Ada yang ekstrim, yang sampai menjadi menjadi kafir, ada. Yaitu yang mengatakan bahwa yang menjadi nabi itu seharusnya Ali bin Abi Thalib. Ini kafir. Ini namanya ulah. Bukan syiah lagi, itu ulah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Sayyidina Ali itu Tuhan. Lebih dari ulah. Ada yang mengatakan bahwa Jibril itu salah. Termasuk ulah. Juga mereka yang mengatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dari kalangan dari kalangan Syiah mengatakan bahwa itu munafik dan sebaliknya dan sebagainya. Atau mereka yang memaki-maki para sahabat Nabi ini sesat. Dan saya sendiri menentang mereka. Saksikanlah di masjid ini bahwa saya mengutuk siapa-siapa saja yang mengutuk sahabat-sahabat besar Nabi Muhammad SAW. Saya ikut mengutuk mereka yang mengutuk sahabat-sahabat besar. Ketahuilah bahwa seorang sunni, syafi'i atau hanafi tidak dilarang oleh agamanya untuk membenarkan yang benar dari madhab yang lain. Bahkan ia diperintah oleh Tuhannya kalau dia mengetahui dan menyaksikan satu kebenaran, dia tidak boleh menyembunyikan dan tidak boleh menyidam kebenaran itu. Allah berfirman kepada kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taktumu syahada. Kamu jangan menyembunyikan kesaksian. Barang siapa yang menyembunyikan kesaksian itu maka dia adalah berdosa dalam hatinya. Hamba ini termasuk salah seorang yang mengerti madhab ini. Jadi tidak tidak mengerti secukupnya. Sedikitlah ada bacaan tentang madhab itu. Dan ada buku-buku dari madhab itu. Jadi saya baca dan tidak benar apa yang datang dari luar. Apalagi yang tidak mengambil dari buku itu. Mengambil dari buku-buku luar. Atau ada sebagian yang mengambil dari buku itu tetapi disalah tafsirkan. Bisa saja bisa menjadi terbalik. Orang juga bisa mengambil dalil dari Quran bahwa Quran melarang kita sembahyang. Bisa saja. Kalau kita ambil ayat wala taqrabus salata. Titik. Jangan dekat salat. Ya bisa e, bisa salah. Dan itu biasanya kalau kita mau cari kebenaran bisa ketemu saudara-saudara. Tapi kalau kita mencari memang mencari satu cara bagaimana yang negatif kita lemparkan atau yang baik kita tafsirkan negatif lalu kita pukulkan lawan, kita tidak akan bisa ketemu. Masyarakat muslimin, fanatisme madhab adalah tercela sekali. Anda jika membaca betapa fitnah memfitnah, kafir mengkafirkan, dan sampai bunuh membunuh antara sesama kita kalangan ahli sunnah. Saya ulangi, kafir mengkafirkan dan bunuh membunuh antara kita sesama ahli sunnah. Hanya karena masalah khilafiyah. Andaikan Anda baca itu semua, maka Anda akan tahu pasti bahwa fanatisme itu tidak benar dan salah. Kalau saudara suka, saya akan ceramahkan betapa kita punya sejarah riwayat empat madhab ini sejak kira-kira 900 tahun dulu Mungkin Anda akan mengelus-elus dada. Namun Islam ini keker. Coba bukan karena kekekaran Al-Quran. Coba karena madhab-madhaban saja. Ini Islam sudah lama kukut dan gulung tikar. Tapi Islam ini kuatnya dengan Qurannya. Jadi nanti sesudah mereka berke, sudah sampai kepada klimaksnya, mereka bilang farudduhu ilallahi war rasul. Kembali kepada Allah dan Rasul. Kalau sudah kembali kepada Allah dan Rasul ketemu, pasti bisa ketemu. Jadi kita sudah tidak menginterpretir pendapat, pendapat kita kita buang, kita kembali kepada ayat, kita akan ketemu. Delapan manhaf ini akan bisa ketemu. Selama dalil mereka adalah Quran dan sunnah yang sahih. Ada kalanya saudara bilang saya pegang dengan sunnah. Kenapa saudara tidak terima? Saya sebagai ulama yang mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik ibnu Anas, Ahmad ibnu Hambal bisa mengatakan bahwa sunnah yang anda pegang itu menurut saya tidak sahih. Jadi tidak mungkin saya disalahkan. Tidak mungkin saya di, di, di, dicaci maki. Sebab saya juga meriwayatkan, bukan saudara saja. Jadi jangan membiasakan diri menyalahkan mazhab-mazhab yang bukan mazhab anda. Kita berhak sepenuhnya mengatakan bahwa kita ini di atas mazhab yang hak. Boleh. Kita ahlu sunnah alal hak. Boleh. Tetapi itu tentu tidak berarti selain madhab kita ini batil, kafir, dan sebagainya. Tentu tidak demikian. Kalau tafsirannya demikian, kita salah. Kita melampaui batas. Kita termasuk dalam orang yang dikatakan oleh Allah, wala ta'tadu. Ma'asyiral muslimin. Sebab ukhuwah Islamiyah. Sekali lagi ukhuwah Islamiyah menurut pendapat saya lebih wajib kita pertahankan ketimbang mazhab. Jadi kalau Anda atau kita semua disuruh memilih mazhab atau kepersatuan maka saya anjurkan diri saya dan saudara untuk memilih persatuan kaum muslimin tanpa reserve. Sebab apa? Sebab persatuan akan membawakan akibat yang lebih kuat dan akan membawa akibat yang paling fatal kalau itu tidak tercapai. Sepanjang ingatan saya, kita tidak diwajibkan bermadhab. Sepanjang ingatan saya, kalau saya salah, tegurlah. Saya belum pernah ingat ada hadis yang sahih yang mewajibkan kita bermadhab. Anda cuma diwajibkan bertaklid jika anda bukan mujtahid itu betul taklid itu bisa juga kepada mazhab yang mana anda suka itu terserah pada anda kalau anda mau taklid kepada mazhab Abu Hanifah silakan. kalau anda mau taklid kepada mazhab Syafi'i boleh dan begitu seterusnya jadi anda tidak diwajibkan bermadhab anda diwajibkan taklid kalau anda tidak mujtahid sedang kita semua ini semuanya tidak ada yang mujtahid di zaman ini saya kira hampir sudah tidak ada. Apalagi kita, kalangan ahli sunnah, sudah mengutamakan lebih baik ini ijtihad ditutup. Karena banyak yang belum mencapai syarat-syarat yang paling minimal pun. Kalangan fanatisme pada madhabnya sendiri biasanya membuat orang selalu tersinggung. Cobalah camkan saudara-saudara kaum muslimin. Kita ini kalau tidak milih persatuan, milih apa? Sedang fanatisme dalam mazhab sendiri banyak membawa perkelahian dan percekcokan. Saudara-saudara yang terhormat, antara kita sama kita saja di Indonesia ini sampai ada dua masjid. Apa sebab? Kenapa mesti begitu? Kenapa sudah tidak ada wahdatus saf? Kenapa saf sudah tidak racak lagi? Kenapa saf sudah dibagi-bagi? Ya karena masalah-masalah begini masing-masing berpegangan pada dia punya pendirian dengan harga mati seakan-akan sudah tidak ada lagi orang yang mengerti kebenaran kecuali dia dan madhabnya atau alirannya ini menyebabkan kita seperti sekarang ini mungkin mungkin bisa juga akibat yang kita sekarang ini ya karena kita cekcok terus dan kecekcokan kita ini adalah karena dua karena ambisi rakus memimpin atau karena fanatis madhab tidak ada lagi kita tidak saling rebutan duit orang kita tidak punya duit. Apa yang kita rebutkan? Kita tidak royoan. Tidak royoan dunia. Sama-sama have not. Tapi ada ambisi. Naudzubillah. Ada ta'assub madhabi. Ini bahaya. Coba camkan. Yang tidak menguasai dalil-dalil tentang peringatan maulid-maulid Nabi. Ziarah kubur. Tawassul. Lantas apa? Lantas dia mengatakan orang yang melakukan itu adalah musyrik. Saudara, itu musyrik itu satu stempel yang paling berat di sisi Allah dan paling berat di sisi manusia. Tidak ada satu manusia keblinger pun yang Anda yang dia mau dimusyrikkan. Sebab itu nanti ada tertibnya bahwa darahnya halal. Kalau sudah musyrik boleh dibunuh. Dan otomatis istrinya tercerai. Tiga. Tidak boleh kembali lagi kalau dia tidak masuk asyhadu alla ilaha illallah. Itu artinya musyrik. Jadi musyrik berarti halal darahnya, istrinya tercerai, anaknya anak haram, hartanya harus dirampas. Sedang orang yang dimusyrikkan tadi masih menghadap kiblat. Masih sholat lima waktu seperti kita. Nabi SAW bersabda, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum tarku shalah. Ini orang menjalankan sholat lima waktu. Istiqomah. Cekat kalau dia punya duit. Ramadan penuh. Haji. Ini kalau kita musyrikan kan berat saudara-saudara. Karena dia belum tahu dalil ziarah. Belum tahu batas-batas tawassul mana. Dalam akwalil ulama. Maka dia sampai mengkafirkan ahli kiblat sama dengan kita atau dengan redaksi yang lain dia mengkafirkan sesama ahli kiblat. Dan ini salah. Saudara tahu di daerah di luar kita sekarang ada macam-macam pendapat tentang masalah eh, madhab, aliran-aliran dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan saudara-saudara kita setelah maja dan saya kira satu waktu kita perlu mengadakan semacam studi perbandingan Supaya kita tahu bahwa mazhab-mazhab lain itu juga punya dalil, punya otak, punya pikiran seperti kita. Jadi kita tidak bisa merendahkan itu. Dan sumbernya Quran dan Sunnah. Sumber Sunnah mereka berjalurkan jaluran ahli Bait kepada Nabi. Sumber kita lain dari itu. Tapi kadang-kadang bertemu. Kadang-kadang orang-orang Syiah dipakai riwayatnya oleh Bukhari, Muslim, dan orang-orang Ahli Sunnah. Dan sebaliknya. Ammar ibnu Yasir dipakai oleh Syiah, dipakai oleh Bukhari, dipakai. Jadi kalau kita terlalu dalam nanti kita ketemu bahwa ini sebetulnya tidak ada apa-apa. Kalau kita meninggi, kita nanti akan lihat wah ini sama saja. Tidak ada perbedaan. Saudara-saudara, inilah yang saya anjurkan pada saudara. Dan kalau boleh saya bawa contoh lagi satu, misalnya hukum tangan, potong tangan. Sebab di dalam Quran faktau aidiyahuma, maka mutlak tidak ada dua kepala bertentangan yang muslim sunnah, syiah, Ababi bohiri, hanafi semua bilang potong tangan. Cuma ada perbedaan. Ahli sunnah, rumpun kita ahli sunnah mengatakan potong tangan itu dari gelangan tangan. Mazhab Imam Ja'far Sadiq, mazhab ahli bait dipotong empat jari saja. Nah sekarang dengar argumentasi. Karena Allah tidak membataskan itu katanya daripada gelangan tangan dan hadis-hadis yang menurut mereka ada lain daripada hadis-hadis yang menurut kita, maka mereka kembali pada mengapa kok cuma empat jari? Sebab semua kaum muslimin berpegangan pada satu hadis yang muttafaqun alaih yaitu anggota sujud itu adalah tujuh. Dahi, dua telapak tangan, dua lutut dan dua ujung kaki. Betul? Kalau kita potong tangan itu satu dari sini, Berarti satu tapak tangan gak ada. Jadi anggota sujud menjadi enam. Maka itu mazhab Ja'far Sodek mengatakan apa jarinya saja jadi masih ada tapak tangan yang dipakai sujud. Itu ijtihadnya. Bisa kita pakai, bisa kita tidak pakai. Itu tidak menjadi tapi begitulah cara mereka ber, berpendapat lain tapi ada ada alasan. Nah kalau gitu kita bilang mereka itu kafir, Yahudi dan sebagainya kan ya cuma mengotori kitabnya lidah dan membawa suasana yang keruh. Kemudian ayat berikutnya <clears throat> billahi rajim. Wa la tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu wa lin nasibum mimma iktasab. Was'alullaha min fadlihi إن الله كان بكل شيء عليما ya. ayat 32 yang bunyinya dan janganlah kamu inginkan apa-apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih daripada bagian yang lain. Lelaki mendapat sebagian dari apa yang mereka usahakan. dan perempuan mendapat sebagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah akan karunia-Nya. Sungguh Allah tahu benar segala sesuatu. Saudara-saudara yang terhormat, ini riwayat Ummu Salamah. Datang pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu waktu beliau bertanya, ya Rasulullah, orang laki-laki pergi perang, kita kaum perempuan tidak pergi perang. Kita tidak bisa mati syahid. Tapi orang laki bisa mati syahid. Kita mendapat separuh dari hukum waris, dari warisan. Laki-laki mendapat penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini tadi. Jadi, menurunkan juga ayat 35 surat Al-Ahzab innal muslimina wal muslimat ila akhiril ayat. Hadis ini tadi diriwatkan oleh Al-Hakim, At-Tirmidzi dan Baihaqi. Jadi Ummu Salamah bertanya, bagaimana kita kaum perempuan? Dia bilang perempuan nanti ada amal-amalan yang lain. Dan kalau sudah dipastikan oleh Allah ini laki-laki berjihad karena konstruksi badaniahnya untuk menghadapi soal-soal seperti begitu dan perempuan tidak maka masing-masing di dalam bidangnya, dalam pekerjaannya harus di, mengindahkan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi tidak boleh merasa iri. Kalau mengenai dia dapat separuh, laki-laki dapat satu bagian, itu sudah kita bicarakan pada dua kemis yang lalu bahwa itu sudah wajar karena hal-hal yang merupakan konsekuensi dari kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi kepada si laki-laki. Lagi riwayat yang lain Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Ibnu Abbas. Tadi riwayat Ummu Salamah. Ibnu Abbas berkata, "Ya Nabi Allah, lizzakari mithlu hadzil untayain." <coughs> Wa syahadatul mar'atain bi syahadati rajul. Afa nahnu fil amali hakada? In 'amilatil mar'atu hasanatan kutibat laha nisfu hasanah. Fa anzalallahu al-ayah. Riwayat Ibnu Abbas ada salah seorang perempuan datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia berkata, Ya Rasulullah, seorang laki-laki dapat dua kali bagian perempuan dan kesaksian seorang du, eh, seorang per, eh, seorang laki-laki seperti dua perempuan atau kesaksian dua orang perempuan sama dengan seorang laki-laki. Apakah kita punya amal juga? Kalau kita sholat, sholat kita separuh, sholat laki-laki satu, maka turun ayat tadi itu Lirijali nasibun mimma dalam masalah amal tidak ada masuk separuh dan satu ini tidak ada pembagian seperti bagian hukum-hukum waris amal sama-sama mendapat penuh yang penting ikhlasnya amal itu tadi yang pergi ke jihad dan yang jihad di rumah tangganya untuk istrinya eh, untuk suaminya menjaga anak-anaknya me membersihkan pakaian mereka, menyusui anaknya, itu ada hukum lain, itu jihad, itu satu yang eh, yang merupakan perjuangan. Jadi dua-duanya mempunyai amal yang sama. Ada kalanya Allah memberikan kepada seseorang yang tidak punya kelebihan-kelebihan dalam amal. Pernah Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki sambil bertanya, "Ya Rasulullah, orang kaya-kaya ini bisa cekat, kita tidak bisa cekat." Dahaba ahlud dusuri bil ujur. Mereka sholat seperti kita, puasa seperti kita, tapi mereka bisa cekat. Bisa pergi haji, kita tidak bisa pergi haji. Bagaimana? <coughs> Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bijaksana mengatakan, bukankah kamu ini dibukakan kesempatan untuk beramal? Kamu bilang subhanallah, subhanallah itu sodako. Salatmu sedekah, Tasbihmu, tahlilmu, tahmidmu itu sedekah. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, dan maaf-maaf, dalam kemaluanmu itu juga kamu bisa cari pahala. Lalu itu sahabat terkejut bilang, ya Rasulullah, bagaimana kita bisa cari pahala dari dari aurat kita? Dia bilang, ya, bayangkan kalau syahwatmu itu kamu letakkan pada yang haram. Bukankah kamu dapat haram? Jadi kalau kamu e, meletakkan syahwatmu pada istrimu, kamu dapat fadilah. Kalau kamu letakkan dalam haram, kamu dapat haram. Kalau bukan istri. Sampai begitu Rasulullah SAW mau menenangkan pikiran-pikiran yang kelihatannya agak kurang puas dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya yaitu ayat 33 Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا Ayat 33 ini berbunyi dan bagi masing-masing orang kami adakan pewaris atas milik yang ditinggalkan kedua orang tua dan kerabat dan dengan mereka yang mengikat janji berikanlah kepadanya bagiannya sungguh Allah menjadi saksi atas segala sesuatu Saudara-saudara asbab nuzulnya ini Ibnu Abbas membawa riwayat yaitu asal mulanya seorang daripada muslim dengan muslim yang lain membuat semacam perjanjian persahabatan tapi tidak ada hubungan e, turunan tidak ada hubungan kekeluargaan kemudian dua-dua ini mewarisi saling waris mewariskan maka ayat ini dimansuhkan dengan ayat Al-Anfal yaitu ulur arham ba'dhum aula bi Jadi kalau tidak salah ini Anfal ayat 75. Sebab tadinya mereka sampai waris mewariskan. Ya karena persahabatan yang akrab. Di sini belum ada seperti begitu. Coba kaum muslimin punya persahabatan yang akrab begini, bagus. Kita sahabat saja sudah insyaallah taala sudah untung. Ini sampai waris mewariskan. Karena sudah ikhlas mengikhlaskan kalau saya mati dulu nanti kamu dapat sekian dari hartaku. Nah ini maksudnya Allah SWT jangan sampai ke situ. Lalu dimansuhkan dengan ayat Al-Anfal tadi. Ulul arham boleh. Kalau bukan ulul arham tidak dibenarkan. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Baihaqi. Ma'asyur muslimin rahimakumullah. Kita pindah sekarang kepada ayat yang ke-34. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا Ayat 34 maksudnya lelaki adalah pengurus dan pemimpin kaum perempuan. Dikarenakan Allah telah memberikan yang satu kelebihan dari yang lain. Karena pula mereka memberi nafkah dari hartanya. Karena itu, perempuan-perempuan yang soleh, yang taat, beribadat, mereka yang menjaga kehormatannya di waktu kepergian suaminya, sebagaimana Allah telah menjaga dirinya, dan perempuan yang kamu khawatirkan tidak menjalankan kewajibannya, berilah mereka pula peringatan-peringatan Kemudian jauhilah mereka dalam tempat tidur. Dan akhirnya pukullah mereka. Tetapi jika mereka patuh kepadamu, maka janganlah mencari jalan untuk menyusahkan dirinya. Sungguh Allah maha tinggi dan maha besar. Ma'asyiral muslimin, Allah berfirman, Firman Allah tadi ini menurut Al-Hasan Al-Basri. Riwayatnya asbab nuzulnya adalah datang salah seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Ya Rasulullah, saya dipukul oleh suami saya. Itu suami dari Ansar. Bagaimana? Dia menampar saya. Dan dia sekarang minta kisos. Minta hukum balasan. Lalu Rasulullah SAW menghukum kisos. Ya. Maka sebelum itu perempuan pulang ke rumah untuk diberi hak untuk menjalankan kisos, maka turun ayat ini tadi. Farajat bighairi kisos. Dia kembali tanpa kisos. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hatim, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, Ibnu Mardawai. Malah ada riwayat yang lain mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dituruni ayat ini, beliau berkata, Aradna amran wa aradallahu ghairah wa ma aradahullahu khair. Kami maukan sesuatu perkara, tetapi Allah menghendaki yang lain. Dan apa yang dikehendaki oleh Allah itulah lebih baik. Jadi perempuan diberi hak suaminya untuk memukul. Tapi pukul bukan pukulan terhadap lawan. Pukulan ada dua macam. Ada memukul mendidik. Ada memukul mem menghancurkan. Borb mubarrah. Atau borb yang dimaksud dengan pendidikan. Saya pernah baca satu tulisan yang ditulis oleh salah seorang perempuan dari barat. Waktu membaca ayat ini, dia bilang jitu benar ini. Sebab ada kalanya perempuan yang tidak bisa lurus kalau tidak dipukul. Subhanallah. Memang tabiatnya harus kena pukul baru baik. Tapi ini orang mesti tahu. Mesti tahu kelakuan istrinya. Jadi dia tidak semua istri yang agak menyimpang terus dipukuli. Ada kalanya kalau dipukul nangis atau mati itu istri karena terkejut. Atau apalagi kalau dia ada sakit jantung, diherdik saja, dibentak saja dia sudah lain. Jadi tidak itu yang dipukul. Ada perempuan yang harus. Tapi sebelum itu ada ada ada prosesnya, ada tingkatan. Pertama dinasehati, kedua dijauhi tempat tidurnya. Perempuan kalau dijauhi tempat tidurnya biasanya tersinggung. Artinya dia merasa bahwa suaminya sudah tidak cinta lagi kepadanya. Artinya suaminya tidur di lain tempat tidur atau lain kamar begitu. Ya tentu tidak sampai keluar rumah nanti dianggap. Lah itu, itu tentu perempuan akan merasa semacam e, tersentak hatinya untuk taubat. Kalau itu tidak tidak berhasil, Pak insya Allah ya bisa ditambah lagi. Ya. Walladina, walati takafuna nushuzahunna. Nushuz itu artinya tidak taat. Keluar rumah tanpa izin. Nah itu perempuan semacam itu dinasihati dulu. Lalu ditinggal tempat tidurnya. Lalu kalau perlu sampai dipukul. Tapi kalau mereka sudah taat, sudah jangan diapa-apakan lagi. Jangan dicarikan jalan untuk disakiti atau di e, lukai perasaannya. Saya kira e, cukup sampai di sini untuk waktu sisa sedikit buat tanya jawab. Saya persilakan yang akan bertanya. Ya. Sama maksudnya, tapi cuma cara-cara itu dimaksud untuk menghindari supaya tidak dinamakan rente. Saya kira ada masuk dalam hukum rente itu kok tidak salah mengerti saya. Ya, saya kira itu cuma diilah saja itu. Ya. Tapi lebih baik kita kalau mau kerja kerja yang baik dan rezekinya insya Allah tidak sampai ya sampai hilang barokahnya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada bertanya. Harta memang hartanya itu buat orang-orang anam semuanya yaitu semuanya ahli waris ya dia harus bisa menuntut itu ahli waris ya saya kira begitu masalahnya jadi seorang yang menyerahkan hartanya pada seorang anak gitu lalu yang lain mati ya, yang ayahnya mati yang lain akan menuntut iya iya walaupun punya anak pun kalau dia hartanya seorang ayah diserahkan pada satu anak ya yang lain bisa menuntut harus menuntut sebab hak kalau itu nanti ada macam hukum syarikat mudoroba itu nanti apakah dianggap satu perkongsian yang tadinya itu harus kongsi kalau ayahnya masuk kongsi hak ayahnya juga hak anak-anaknya yang lain ya insyaallah tidak begitu anu itu biasanya yang sudah dimasuk itu sudah da, sudah hapus sudah tidak pakai tidak pakai hukumnya lagi seperti tadi ayat yang dimasukkan tadi apa yang kita baca tadi eh, apa itu jadi setiap yang sudah masuk seperti tadi wali kullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal akrabun Walladzina aqadat aimanukum itu mansuh dengan ayat Anfal. Jadi kalau sudah mansuh sudah tidak bisa digunakan lagi. Kalau tidak mansuh ya masih bisa digunakan. Jadi kalau si A kalau si A mengatakan mansuh dengan dalil-dalil, si B bilang dalil-dalil itu seperti tadi ini masalah tadi itu kan ada ikhtilaf tentang mansuhnya atau tidak. Jadi bukan ikhtilaf karena satu hukum tidak. Karena yang satu pihak mengatakan ini sudah mansuh. Jadi tutup, tidak bisa masuk lagi. Ada pihak lain mengatakan ini belum mansuh. Jadi dia bisa masuk. Ya cuma itu saja masalahnya. Dan selainnya juga begini, sama hukumnya. Jadi kalau sudah dikatakan mansuh, ya tidak bisa dikerjakan. Kalau semua sudah mensepakati mansuh, ya mansuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا أدب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان سائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا لمصطفى الرسول الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبي عداد طش الزهد والحمد للإله في البدء والتناهي الحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين berpesan agar umat memelihara dua pusaka yang ditinggalkannya kitabullah dan keluarganya. Sekarang Al-Quran hanya tinggal